بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى حفظه الله تعالى المفعول فيه وهو المسمى ظرفا بركة الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى dalam kitab beliau Lusa Liki ila Alfiyati bin Malikin beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai al-maf'ulu fihi yaitu pembahasan mengenai maf'ul fihi wa musamma Zorfan. dan maf'ul fihi ini itu juga dinamakan sebagai dzaraf jadi dhorof dan maf'ul fih itu adalah pembahasan yang sama. Kemudian beliau masuk ke dalam sebuah pembahasan yaitu ta'rifudz dhorfi, yaitu definisi atau pengertian dari dhorof. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke 303 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan adz-dzarfu waqtun aw makanun dummina fi bittiradin kahunam kuth azmuna maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan dzaraf adalah waktu atau dzaraf adalah isim yang menunjukkan waktu atau isim yang menunjukkan akan tempat. Dummina fi yang di dalam dua zorof tersebut baik zorof yang menunjukkan waktu atau zorof yang menunjukkan makan itu terkandung makna fi ya terkandung makna huruf jar fi Bittirodin, yang bisa berlaku terus-menerus atau bisa dikiaskan dalam banyak kondisi. K contohnya hunam kuth azmuna ya hum, kuth azmuna Ya wahai engkau seorang laki-laki berdiamlah di sini beberapa waktu. Maka huna di sini adalah dzaraf makan, dzaraf yang menunjukkan tempat ya huna di sini Kemudian azmuna itu adalah dhorof waktu. Ya, dhorof atau dhorof waktu atau zaman yang menunjukkan akan waktu atau zaman. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan mengenai bait ini, beliau mengatakan al-maf'ulu fihi yang dimaksud dengan maf'ul fih itu adalah ismu zamanin au makanin yaitu isim yang menunjukkan zaman atau isim yang menunjukkan akan tempat. Dummina ma'na fi yang isim tersebut yang dapat menunjukkan zaman atau makan tersebut itu di dalamnya terkandung makna fi ya, makna huruf jar fi bitiradin dan sifatnya itu ittirad iktirot itu dapat berlaku terus-menerus atau dapat dikiaskan dalam berbagai kondisi. Nahwu contohnya, Safartu yaumal khomisi. Safartu yaumal khomisi. Saya telah bepergian pada hari Kamis. Kemudian, Sallaitu kholfa maqami Ibrahima. Sallaitu khalfa maqami Ibrahim. Saya telah salat di belakang makom Ibrahim. Ya, saya telah salat di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini tempat yang masyhur yang terletak dekat dengan Ka'bah. Maka fa yauma wa khalfa isma zamanin wa makanin. Maka lafat yauma dan kholfa pada dua contoh tersebut adalah isim zaman dan isim makan. Karena yauma tadi itu menunjukkan akan waktu, waktu dilakukannya tindakan safar. Ya, saya telah bepergian pada hari Kamis. Kemudian kholfa itu adalah isim makan karena itu menunjukkan tempat di mana saya telah melakukan sholat, yaitu sholaitu khalfa maqami Ibrahim. Kemudian beliau melanjutkan, wa kullun minhuma mutadamminun makna fi. Dan masing-masing dari dua kata tersebut, yaitu yauma dan khalfa, itu sama-sama mengandung makna fi, kita lihat catatan kaki terkait dengan hal ini. Apa maksudnya mengandung makna fi? Ai yushiru ila ma'naha. Jadi baik kholfa dan yauma tadi itu mengisyaratkan akan makna fi. Ya, mengisyaratkan akan makna fi. Wa yakunu muqattaron fi nazmil kalami. Maka lafat fi tersebut itu menjadi ditakdirkan, ya diperkirakan atau ditakdirkan ya, di susunan kalimat tersebut, di susunan jumlah tersebut atau susunan kalam tersebut. Jadi fi itu ditakdirkan. Ya. Walaisal ma'na anna harfa intaqala ma'nahu ila dhorfi. Dan tadi definisi yushiru ila ma'naha wa yakunu muqattaran fi nadhmil kalami. Itu maksudnya walaisal ma'na anna hadzal harfa intaqala ma'nahu ila dzarfi. Dan bukan berarti maknanya, ya makna dari penjelasan tadi, bahwa huruf ini, yaitu huruf fi, itu bergeser maknanya menjadi dzorof. Nah ini pembahasan yang berbeda. Ya, bukan berarti fi-nya tadi itu bergeser maknanya menjadi zorof Ya, kalau di sini tadi itu fi-nya itu ditakdirkan ya di dalam susunan jumlah. Jadi bukan berarti hurufnya bergeser maknanya menjadi zorof Wa sara ghairu manzurin ilaihi. Karena kalau hurufnya itu bergeser maknanya menjadi zorof maka huruf tersebut itu tidak lagi menjadi diperhatikan. Ya, tidak dilihat lagi kepada huruf tersebut karena dianggap nah, sudah bergeser maknanya menjadi dzaraf. anna hadza yaqtadil binaa. Karena kalau mengikuti uh, definisi ini bahwa hurufnya bergeser maknanya menjadi dzaraf, nanti konsekuensinya itu memerlukan eh, dzaraf tersebut menjadi mabni. Ya, ini e, ibarat ini atau ungkapan ini, penjelasan ini, itu merupakan pembahasan bagian awal dari alfiyah. Yaitu pada bait walis minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Ya, yaitu isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Nah, salah satu penyebab mabni itu ketika li syabahin minal hurufi mudni yaitu ketika isim tersebut itu serupa dengan huruf ya serupa dengan huruf maka pada saat itu menjadi mabni yaitu maksudnya li anna hadza yaqtabil bina di sini tetapi di sini itu dzaraf itu tidak mabni karena bukan hurufnya yang bergeser maknanya menjadi dzaraf akan tetapi ditakdirkan ada makna fi di situ Ya, kama takottama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada ya, bagian awal kitab ini. Kita kembali ke atas. Ya, walida dan oleh karena itu, sahha an yuqala inna dhorfaz zamani yubayyinu zaman alladhi hasala fihil fi'lu. Ya, Walidha sahha an yuqala inna dharfa zamani yubayyinu zaman alladhi hasala fihi al Ya, maka sah untuk dikatakan bahwa sesungguhnya dzaraf zaman itu adalah isim yang menjelaskan zaman di mana suatu perbuatan itu terjadi. Ya, jadi yang namanya dzaraf zaman itu adalah isim yang menjelaskan ya menjelaskan zaman atau waktu di mana suatu perbuatan itu terjadi. Kemudian wa dzarfal makani yubayyinul makana alladhi hasala fihil fi'lu. Dan juga sah dikatakan bahwa sesungguhnya dzaraf makan itu menjelaskan tempat di mana suatu perbuatan itu terjadi. Ya, ini mudah dipahami bahwa dzaraf zaman itu menjelaskan uh, waktu di mana perbuatan terjadi dan dzaraf makan itu menjelaskan tempat di mana suatu perbuatan terjadi. Wa hadza tadminu bi Dan kandungan ya kandungan makna ini ya kandungan makna bahwa isim zaman itu menjelaskan waktu di mana perbuatan terjadi ya, dan isim makan atau dzaraf makan itu menjelaskan mengenai tempat di mana perbuatan itu terjadi itu sifatnya ittirad. Ya, ittirad itu berlaku terus-menerus atau dapat dikiaskan dalam berbagai kondisi. Ai maksudnya fi mukhtalifil ahwali ma'a jami'il af'ali. Yaitu dapat berlaku pada keadaan-keadaan yang berbeda, ya berbagai macam keadaan ya bersama dengan jenis-jenis fiil yang atau bersama dengan seluruh jenis fiil. Ya jadi zorof ya baik zaman maupun makan itu dapat berlaku pada semua fi'il ya ma'a jami'il af'ali pada kondisi-kondisi yang berbeda. Fatakulu maka engkau dapat mengatakan safartu saya telah bepergian au qadimtu atau saya telah datang au sumtu atau saya telah berpuasa au kharajtu atau saya telah keluar yaumal khamisi pada hari Kamis. Ya, wa nahwa dan yang sejenis dengan itu. Maka yaumal khamisi itu boleh berlaku pada berbagai kondisi dan berbagai fiil. Seperti safartu yaumal khamisi boleh, saya telah bepergian hari Kamis. Ya, au qadimtu yaumal khamisi, saya telah datang pada hari Kamis. Ausum tu yaumal khomisi, saya telah berpuasa pada hari Kamis. Au kharajtu yaumal khomisi, atau saya telah keluar pada hari Kamis. Maka ini maksud dari ittirot, yang berlaku terus-menerus dan dapat dikiaskan atau berlaku pada berbagai macam keadaan dan fiil. Kita lanjutkan wa minal amthilati dan di antara contohnya qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-12. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman arsilhu ma'ana ghaday yarta' wa yal'ab. Ya, arsilhu ma'ana ghaday yarta' wa yal'ab Ya, biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, ya, supaya dia dapat bersenang-senang dan juga dapat bermain-main. Perhatikan di sini ada Rodan. Ya, yang dilihat di sini Rodan. Fa maf'ulun fihi mansubun. Maka Rodan itu adalah maf'ul fihi yang mansub. Dan ini menunjukkan akan zaman. Wa mithluhu ma'a. Demikian juga ma'a yang ada ma'ana. Ya ini juga adalah maf'ulun fihi. Jadi ada dua di sini. Ya ghadan dan ma'a. Kita lihat catatan kaki terkait dengan ayat ini. Arsil ya arsil itu adalah fi'lu amrin du'aiyun maka arsil dalam ayat ini itu adalah fi'il amr. Ya, secara nahwu itu fi'il amr. Tapi du'ai, ya, secara balaghah itu du'ai. Karena apa? Ini disampaikan kepada pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Karena ini merupakan ucapan dari para saudara Yusuf, ya Yusuf alaihi salam, saudara-saudaranya, itu memohon kepada ayahnya, ya kepada ayah mereka semua yaitu Yakub. Ya, maka karena kedudukan Yakub sebagai ayah itu lebih tinggi, maka ini disebut sebagai fi'il amr du'ai. Wal fa'ilu anta dan fa'il dari arsil itu adalah anta. Ya, anta. Tetapi di sini uh, ditakdirkan. Itu istilahnya mustatir, ya domir mustatir wal ha'u maf'ulun bihi dan ha yang ada pada arsilhu adalah maf'ul bih yarta kemudian ada yarta fi'lun mudhari'un majzumun jawabut talabi ya yarta adalah fi'il mudhari yang majzum ya jazm karena sebagai jawab dari tolab tolab arsil wal fa'ilu huwa dan fa'ilnya adalah huwa Kemudian kita kembali ke atas wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala litunzira ummal qura wa man haulaha. Ya dalam surat An-Nisa ayat ke-127 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman maaf dalam surat Asy-Syura ya dalam surat Asy-Syura ayat ke-7 Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman litunzira ummal qura wa man haulaha. Ya, supaya engkau dapat memberikan peringatan ya kepada ummul qura, maksudnya adalah penduduk Mekah wa man haulaha dan orang-orang yang tinggal di sekitar Mekah. Ya. Maka di sini fa innal mastara maaf yang atasnya. Ya fahaula maf'ulun fihi mansubun. Maka lafat haula itu adalah maf'ulun fihi yang mansub. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. litun zira, ya litun zira, itu alamu litang ta'lili. Ya lam yang ada di situ adalah lam ta'lil. Kemudian tunziro, ya, tunziro fi'lun mudari'un mansubun bi'an mutmarotin atau mutmarotan ba'dal lami. Ya, kemudian tunziro itu fi'il mudari yang mansub. Yang membuatnya mansub adalah ada an yang ditakdirkan. Ya, an yang ditakdirkan setelah lam. Ini salah satu ya, i'rab bahwa li ya setelah li itu sebagian ulama nahwu mengatakan ada li'an ya ada an yang ditakdirkan. Jadi li'an tunziro li'an tunziro itu adalah adaan yang mutmaroh setelah lam. Kemudian wal fa'ilu anta dan fa'ilnya adalah anta. Kemudian ummal qura adalah fat ummal qura di situ maf'ulun bihi wa mudhafun ilaihi. Lafat umma adalah maf'ul bih dan lafat al-qura adalah mudhafun ilaihi. Wa man haulaha ya kemudian man haulaha itu adalah ismun mausulun fi mahalli nasbin. Ya, man di situ adalah isim mausul yang menempati kedudukan nasab. Ma'tufun ala umma yang diatofkan kepada umma. Haulaha dhorfun mansubun muta'alliqun bimahdhufin silatun. Dan haulaha adalah dzaraf yang mansub yang terkait dengan yang dihapus. Ya, dan, dan kita tahu biasanya dzaraf itu ketika menjadi ya silah atau ini silatun ya sebagai silah dari isim mausul. Dzaraf itu ketika menjadi silah atau khobar itu biasanya ya ada ulama nahwu yang mentakdirkan ada yang dihapus. Ya, misalnya kana. Ya, man kana haulaha. Ya, atau kainun haulaha. Atau istaqarra haulaha atau mustaqirrun haulaha. Ini ada penjelasannya di pembahasan oh. khabar. Kita kembali ke atas. Al-awwalu, ya ini pembahasan mengenai definisi pembahasan mengenai definisi. Wa kharaja wa kharaja bil qaidil awwali ya dengan qaid yang pertama atau dengan batasan yang pertama apa qaid yang pertama ismu zamanin au makanin ya jadi ismu zamanin au makanin adalah qaid yang pertama batasan yang pertama ya, Sebagaimana yang sering kita ketahui, ini merupakan cara yang umum ketika menjelaskan definisi. Karena yang namanya ta'rif atau definisi atau pengertian dalam bahasa Arab, itu yang baik adalah yang jami' dan yang mani'. Jami' itu mengumpulkan semua yang masuk dalam kategori definisi itu ke dalamnya. Namun juga harus mani'. Artinya apa yang tidak termasuk dalam definisi itu harus dikeluarkan dari definisi tersebut. Maka ini adalah penjabarannya. Maka dengan koid yang pertama, dengan batasan yang pertama, yaitu ismu zamanin au makanin, itu khoroja, ya, dikeluarkan dari definisi. Apa yang dikeluarkan dari definisi? Ma idha tadommanatil kalimatu ma'nafi. Ya, ma idha tadommanatil kalimatu ma'nafi. Yaitu dikeluarkan dari definisi zorof, kata yang mengandung ya jika ada suatu kata yang mengandung makna fi walaisat walaisatis mazamanin au makanin akan tetapi kata tersebut itu bukan isim zaman atau isim makan ya jadi ada kata dalam bahasa Arab yang mengandung makna fi tetapi itu bukan isim zaman atau isim makan maka itu bukan masuk dalam definisi dzaraf Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-127. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa targhabuna an tankihuhun." Ya, wa targhabuna an Ya, sedangkan kalian ingin ya, menikahi mereka ya raghiba an targhubuna an tankihuhunna kalian menginginkan untuk menikahi mereka nah maka penjelasannya fa innal masdarul muawwala min antankihuhunna karena masdar yang ditakwil dari antankihuhunna tadammana ma'na fi ala ahadit tafsiraini itu mengandung makna fi menurut salah satu dari dua tafsir ayat ini. Karena apa? Roghiba itu bisa memiliki dua makna, ya an atau fi. Kalau an itu artinya benci. Tapi kalau roghiba fi itu ya menyukai atau mencintai. Maka maknanya sangat berbeda. Di sini maka ditakdirkan atau mengandung makna fi. Ai maks maksudnya adalah watarghabuna fi nikah nikahihinna ya watarghabuna fi nikahihinna yaitu kalian menginginkan untuk menikahi mereka lijamalihinna ya karena kecantikan wanita-wanita tersebut wa malihinna dan juga harta yang dimiliki oleh wanita-wanita tersebut Kemudian beliau melanjutkan lakinnahu laisa mansuban 'ala dzarfiyyati. Akan tetapi tadi yang masdar yang ditakwil dari kihuhunna, yang menjadi nikah nikah fi nikahihinna tadi itu tidak mansub sebagai zorof, walaupun mengandung makna fi. Ya, tetapi tidak mansub sebagai zorof." li'annahu laisa zamanan wala makanan. Karena kata-kata nikahihinna tadi itu tidak menunjukkan makna zaman, ya tidak menunjukkan makna zaman dan juga tidak menunjukkan makna makan atau tempat. Ya, ini penjabaran yang pertama dari definisi. Athani, kemudian yang kedua wa kharaja bil qaidi dan juga dengan batasan yang kedua, apa batasan yang kedua? Dummina makna fi, yang terkandung di dalam isim zaman atau isim makan tersebut itu makna fi. Ya, dengan batasan yang kedua tersebut, khoroja, dikeluarkan dari definisi. Apa yang dikeluarkan dari definisi uh, eh, zorof atau maf'ul fi? Yaitu ismu, zamani wal makanil lam yatadamman makna fi. Ya. Yaitu dengan batasan yang kedua ini itu isim zaman dan isim makan yang tidak mengandung makna fi itu dikeluarkan dari definisi dzaraf atau maf'ul fi Wa huwal waqi'u mubtada'an karena bisa jadi isim zaman atau isim makan, itu kedudukannya dalam jumlah itu sebagai mubetada. Maka tidak mungkin mengandung makna Au khobaron, ya, atau kedudukannya sebagai khobar, tidak mungkin mengandung makna Au maf'ulan, atau kedudukannya sebagai maf'ul, tidak mungkin mengandung makna au ghaira atau atau kedudukan-kedudukan yang tidak memungkinkan isim zaman atau isim makan tersebut itu mengandung makna fi. Nahwu contohnya, yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Ya, yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Hari Jumat adalah hari yang penuh keberkahan. Maka perhatikan ada yaumu di situ, yaumul jumu'ati dan ada yaumun mubarakun. Nah, di sini yaumun adalah isim zaman. Akan tetapi tidak mengandung makna fi. Karena yaumu yang pertama itu kedudukannya sebagai mubtada dan yaumun yang kedua kedudukannya sebagai khobar. Falaisa dhorfan, ya falaisa dhorfan li'annahu lam yatadhamman ma'na fi. Maka yaumu di sini itu bukan zorof, walaupun dia merupakan isim zaman. Karena apa? Lam yatadhamman ma'na fi. Karena tidak mengandung makna fi. Wa min dzalika qauluhu ta'ala. Dan di antara contoh pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ya atau surat Al-Mu'min ayat ke-18 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzirhum yaumal azifah wa anzirhum yaumal azifah. Dan berikanlah mereka pada peringatan dengan hari yang dekat. Ya, yang dimaksud adalah hari kiamat. Ya, kita lihat catatan kaki terkait dengan hal ini. Al-azifatu yang dimaksud dengan al-azifah adalah al-qiyamatul qoribatu yaitu kiamat yang waktunya itu dekat. Mengapa? Li'anna kulla atin qoribun. Ya, li'anna kulla atin qoribun. Karena segala sesuatu yang datang mendekati kita, itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang dekat. Ya, li'anna kulla atin qoribun. Segala sesuatu yang datang mendatangi kita, itu adalah sesuatu yang dekat. Kita kembali ke atas. Fa yauma mansubun. Maka lafat yauma pada ayat tersebut itu mansub. Ala annahu maf'ulun bihi li anzir. Tetapi mansubnya itu karena dia kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ya bagi fi'il anzir la ala annahu maf'ulun fihi. Jadi mansubnya itu bukan karena dia sebagai maf'ul fih atau dhorof. Lima taqaddama, sebagaimana penjelasan yang telah berlalu. Karena apa? Yauma di sini tidak mengandung makna fi. Jadi itu bukanlah dhorof. Li'annal maqsuda, karena maksud dari ayat ini adalah inzaruhum nafsu, nafsal yaumi ya inzaruhum nafsal yaumi yang memperingatkan kepada mereka mengenai harinya itu sendiri ya yang diperingatkan adalah harinya itu sendiri jadi bukan peringatannya terjadi pada hari itu tetapi hari itulah yang diperi, menjadi sesuatu yang diperingatkan ya nafsal yaumi apa hari itu wa huwa yaumul qiyamati yaitu adalah hari kiamat Kemudian kita lanjutkan al-thalithu yang ketiga dari penjelasan definisi ini wa kharaja bil qaidi dan dengan batasan yang ketiga apa batasan yang ketiga bitiradin ya bitiradin itu kharaja ya dikeluarkan dari definisi apa yang dikeluarkan dari definisi dzaraf ma tadammana ma'na fi bidunit tiradin jadi suatu kata yang mengandung makna fi, tetapi sifatnya tidak itirot, ya, tidak terus-menerus atau tidak dapat diterapkan pada semua keadaan atau semua fiil, maka kata yang seperti itu, itu dikeluarkan dari definisi dhorof atau maf'ul fi. Nahwu contohnya, dakhaltul baita. Ya, dakhaltul baita. Kemudian sakan tutero, sakan tutero, Ya, takol tul baita. Ya, saya masuk ke dalam rumah. Sakan tutero, Ya, saya tinggal di dalam rumah tersebut. fal baita wa daro. Maka dua kata yaitu al baita dan ad daro. Kullun minhuma ismu makanin dummina makna fi maka al-baita dan ad di sini itu keduanya isim makan. Ya karena menunjukkan tempat. Kemudian dummina ma'na fi. Kemudian masing-masing dari al-baita dan ad itu mengandung fi. Karena takdirnya adalah dakhaltu fil baiti dan sakantu fid dari. Ya takdirnya adalah dakhol tu fil baiti dan sakan tu fit dari. Tetapi terkadang bisa dibaca dakhol tul baita dan sakan tu taro. Kemudian lakin laisa bitirodin. Tetapi sifat mengandung fi-nya ini itu tidak terus-menerus. Ya, tidak selalu, tidak kemudian bisa berlaku pada berbagai macam keadaan atau berbagai macam fiil. Mengapa? li'adami solahiyyatihi fi jami'il af'ali. Karena al-baita dan ad itu tidak ada atau tidak layak ya li'adami solahiyyatihi tidak kemudian layak diterapkan pada seluruh fiil. Ya, artinya al-baita dan ad yang mengandung makna fi itu tidak bisa diterapkan di seluruh fiil. Id la yuqalu. Ya, sedangkan tidak dikatakan nimtul baita. Ya, nimtul baita. Itu tidak ada dalam bahasa Arab. Ya, saya tidur rumah. Ya. Tidak bisa. Atau jalas tudara. Ya, saya duduk rumah juga. Itu tidak bisa dikatakan dalam bahasa Arab seperti itu falaisat mansubatan ala dzorfiyati. Maka al-baita dan ad-daro di sini itu tidak bisa dinasabkan sebagai dzorof. Ya, bal ala maf'ul maf'uliyati. Ya, maka atau ini kembali ke yang sebelumnya. Dakhaltul baita dan sakantut daro itu al-baita dan ad-daro itu mansubnya bukan sebagai dzorof. Dakhaltul baita dan sakantut daro, al baita dan ad-daro di situ mansubnya bukan sebagai dhorof. Bal alal maf'uliyati. Ya, akan tetapi dibaca mansub karena sebagai maf'ul. Ngapa li'annal fi'la dakhala yata'atta tarotan binafsihi wa tarotan biharfil jarri. Ya, karena fi'il dakhala itu terkadang muta'atinya dengan dirinya sendiri. Artinya tidak memerlukan huruf jar, dia itu sudah mutaadi. Tetapi terkadang mutaadi dengan huruf jar. Jadi boleh dikatakan dakhaltul baita, berarti mutaadi dengan dirinya sendiri, atau boleh juga dikatakan dakhaltu fil baiti, yaitu mutaadinya dengan huruf jar fi. Ya wa mithluhu sakana. Demikian juga fiil sakana seperti itu. Boleh dikatakan sakantu daro atau sakantu fiddari. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, adzorfu waktun ila akhirihi. Aiy maksudnya, inna dzorfa ismu waktin awismu makanin. Ya, sesungguhnya dhorof itu adalah isim waktu atau isim makan. Wa au lit litanwi'i. Ya, dan au yang ada dalam bait ini adalah untuk tanwi'a. ya untuk membagi ya atau menjelaskan macam menjelaskan adanya nau ya bahwa dhorof itu ada dhorof waktu ya dhorof zaman atau dhorof makan menunjukkan tempat ya. Jadi au di sini bukan pilihan, tetapi yang menunjukkan nau, ya, menunjukkan pembagian macamnya. Bima wawi. Jadi au di sini itu maknanya adalah wawu. Ya, maknanya adalah huruf wawu. Dummina, ya kemudian ada dummina itu al-alifu litasniyati. Alif yang ada pada dummina untuk menunjukkan tasniyah. Karena apa? kembalinya kepada isim waktu dan isim makan. Yang menunjukkan kepada dua. Maka ada alif tathniyah di situ. Fi ai ma'naha duna lafziha. Dan fi di sini adalah maksudnya adalah maknanya bukan lafadznya. Bittirodin takot dama maknahu. Dan ittirod itu telah berlalu maknanya. Summa dhakarol mithala lil makani huna Ya kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan contoh untuk isim makan atau dzaraf makan yaitu lafat huna ya, tadi hunam kuth ya hunam kuth azmuna ya maka huna itu adalah dzaraf makan kemudian wazamani zamani azmuna dan contoh untuk dzaraf zaman itu adalah azmuna Kemudian kita lanjutkan nasibud dzarfi wa hadfuhu jawazan au wujuban. Yang menasobkan dzaraf atau penasob dari dzaraf dan juga dihapusnya penasob dari dzaraf. Ya, jadi penasob dari dzaraf itu bisa dihapus. Jawazan ya terkadang hukumnya jawaz ya boleh awujuban atau terkadang hukumnya wajib menghapus penasob dari dzaraf. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-304. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan fansibhu bil waqi'i fihi mudhhara kana wa illa fanwihi muqaddara. Ya, maka nasabkanlah dzaraf, ya nasabkanlah dzaraf bil waqi'i fihi dengan sesuatu yang terjadi pada dorof tersebut. Ya, jadi bahu maka nasabkanlah dorof bilwaqi'i fihi. Dengan suatu perbuatan ya, atau suatu kejadian yang terjadi di dalam dorof tersebut. Baik itu waktu atau tempat. Mudharo kana. Ya, dan penasab itu boleh ditampakkan. Ya, artinya sebutkan saja misalnya yang menasobkan fiil, ya tampakkanlah Wa illa akan tetapi jika tidak ditampakkan fanwihi muqaddara. Maka niatkanlah si penasab tadi ya, dan ditakdirkan. Secara ditakdirkan. Kemudian beliau mengutip ucap eh, maaf eh, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bait yang ke-304 ini hukmul maf'uli fihi an-nasbu hukum dari maf'ul fihi atau dzaraf adalah dibaca mansub. nasibu lahu dan yang menasabkan atau yang membuat dzaraf itu menjadi mansub adalah al-lafdhu dalu 'alal ma'nal waqi'i fihi. Yaitu lafat yang menunjukkan akan makna suatu kejadian yang terjadi di dalam dzaraf tersebut, baik waktu atau tempatnya. Kemudian wal ma'nal waqi'u wal hadatsu. Dan makna yang terjadi di dalam waktu di dalam dzaraf ya baik secara waktu atau tempat itu adalah hadats. Ya suatu kejadian. Alladhi yadullu 'alaihil masdaru. Yang makna kejadian tersebut itu dapat ditunjukkan oleh masdar. Wal fi'lu dan juga dapat ditunjukkan oleh fi'il wal wasfu dan juga dapat ditunjukkan oleh wasf seperti isim fa'il misalnya. Ya, jadi kejadian ya, hadas tersebut dapat ditunjukkan oleh masdar, fi'il dan juga wasf. Famithalul fi'li, maka contoh dari penasob dzaraf yang berupa fi'il ya dan ini yang paling umum itu adalah sumtu yaumal khamisi. Sumtu yaumal khamisi saya telah berpuasa pada hari Kamis. Fal ma'nal waqi'u fi dzarfi huwa siyamu. Maka makna yang terjadi pada dzarf yaitu pada hari Kamis itu adalah apa? Asyam, kegiatan berpuasa. Ya karena saya telah berpuasa pada hari Kamis. Maka yang terjadi pada hari Kamis itu adalah asyam. Wal lafdzu alaihi al sumtu dan lafat yang menunjukkan akan kegiatan berpuasa tersebut, itu adalah fi'il. Ya, fi'il yang mana? Sumtu. Fal fi'lu huwa nasibu lidzorfi. Maka fi'il sumtu adalah yang menasabkan dzaraf yauma tersebut. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-185 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah ya wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah dan sesungguhnya ya hanya pada hari kiamat disempurnakan uh, pahala-pahala kalian atau ya pahala-pahala kalian kemudian maka di sini yang menasabkan, ya menasabkan yauma, itu adalah fi'il, yaitu tuwafauna. Ya, jadi yang menasabkan dzaraf yauma itu adalah lafat fauna. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat dalam surat Al-Anfal ayat ke-12 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fadribu fauqal a'naq ya fadribu fauqal a'naq ya maka ya penggallah ya penggallah di atas leher-leher mereka ya atau penggallah kepala mereka atau kita lihat catatan kaki terkait dengan ayat ini Maka yang dimaksud dengan fauqa, ya fauqa adalah dhorof makan di sini. Maksudnya ala babiha, yaitu di atas dari bagian leher tersebut. Ya, bagian dari leher-leher tersebut itu disebut dengan fauqa. Wal muradu yang dimaksud yang dipenggal adalah arru'usu, yaitu kepala-kepala. Idh hiya fauqal a'naqi, karena yang namanya kepala, kepala ya sedangkan kepala-kepala itu memang letaknya di atas leher-leher. Qalahu ikrimatu. Ya, Qalahu ikrimatu. Ini ditafsirkan oleh ikrimah. Ya, lakin akan tetapi yashkulu alaihi atau yuskilu alaihi. Yang menjadi samar. Yang menjadi samar yang dimaksud dengan ayat ini antaku nafauqa mutasarrifatan Ya, bahwa fauqad di sini itu menjadi apakah menjadi mutasarrif. Mengapa menjadi mutasarrif? Li'annaha la takunu dzarfan ala hadal ma'na. Kalau misalnya idribu fauqal a'naqi itu itu dianggap sebagai kepala ya maka itu bukan lagi menjadi dzarf ya bukan lagi menjadi dzarf bal maf'ulan bihi. Karena apa? Karena bahkan menjadi maf'ul bih. Ya idribu fauqal a'naqi, fauqa bukan lagi menjadi dzaraf, tetapi menjadi maf'ul bih. Karena maknanya apa? Yang di atas leher, berarti benda kepalanya itu. Ya annahu yuridu bi fauqa al-madruba. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya memaksudkan dengan fauqa di sini kalau tafsirnya seperti ini itu adalah al-madruba yang dipenggal. Ya, yang dipenggal berarti menjadi maf'ul bih. Au yuradu bi fauqa adz-dzarfiyyatil makaniyati. Atau bisa juga yang dimaksud dengan fauqa dalam ayat ini itu adalah dzarfiyah makaniyah yang menunjukkan dzaraf tempat ai maka maksudnya adalah idribul makana fauqa azmil unuqi waduna azmir ra'si fil mufassali ya idribul makana fauqa azmil unuqi waduna azmir ra'si fil mufassali maksudnya adalah penggalah tempat yang terletak di atas tulang leher ya di atas tulang leher dan ya bukan itu kalau di sini di bawah ya bukan atau dan di bawah berarti letak, penggallah tempat yang berada di atas tulang leher dan di bawah tulang kepala. Ya, film mufassali secara perinciannya seperti itu. Maka kalau seperti itu menjadi zorof yang menjadi zorof ya, ini perincian dari ayat tersebut. Kemudian kita kembali ke atas. Wamifalul mithalul masdari dan contoh dari masdar yang dapat menasabkan dhorof ajibatu min istiqbalika Muhammadan yaumal jumu'ati. Ya ajibatu min istiqbalika Muhammadan yaumal jumu'ati. Saya takjub ya karena ya, saya takjub terhadap tindakanmu yang menyambut Muhammad pada hari Jumat. Yang menyambut Muhammad pada hari Jumat. Ya, itu membuatku takjub. Maka di sini ya di sini yang terjadi pada yaumal Jumat, yang pada terjadi pada hari Jumat itu bukan aji betul, ya bukan kekagumanku. Tetapi apa? engkau menyambut Muhammad. Ya engkau menyambut Muhammad pada hari Jumat. Maka di sini yang menasabkan yauma itu bukan ajibatu. Tetapi yang menasabkan yauma itu adalah istiqbalika. Karena yang terjadi pada hari Jumat itu bukan ajibatu. Tetapi yang terjadi adalah istiqbalika. Jadi yang menasabkan adalah masdar. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-60. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ qiyamah Ya يَوْمَ الْقِيَامَةِ Dan apakah ya prasangka dari orang-orang yang mengada-adakan kedustaan ya atas nama Allah atau terhadap Allah pada hari kiamat. Ya, apa sangkaan orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah pada hari kiamat? Ya, maka penjelasannya fa yaumal qiyamati dzarfun mansubun. Maka yauma yang ada pada yaumal qiyamah adalah dzaraf yang mansub wal amilu fihi al masdaru dhannu. Nah, ini yang penting. Karena amilnya yang menasabkan dzaraf tersebut itu adalah masdar dhannu. Ai ma dhannuhum yaumal qiyamati. Apa prasangka mereka pada hari kiamat. Ya, jadi yang menasabkan yauma itu bukan yaftaruna. Ya, karena mereka mengada-adakan kedustaan terhadap Allah itu bukan di hari kiamat, tapi dulu di dunia. Ya, dulu di dunia. Yang dimaksud ayat ini yang terjadi pada hari kiamat itu adalah zonnu, ya dhannul ladhina. Ya, prasangka orang-orang yang tadi mengada-adakan ya kedustaan terhadap Allah. Ya. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Ma ismu mubtadaun. Ma yang ada pada ayat tersebut adalah isim istifham yang kedudukannya sebagai mubtada. Zonnu khobarun. Dan zonnu adalah khobar. Alladzina mudhafun ilaihi. Dan lafat alladzina, ya isim mausul alladzina itu mudhaf ilaih dari zonnu. Wa jumlatu yaftaruna silatun. Dan jumlah yaftaruna adalah silah mausul dari alladzina. Kita kembali ke atas. Wa mithalul wasfi dan contoh dari wasf yang menasabkan zorof itu adalah antal mustaqbilu aliyan yaumal khamisi. Ya, antal mustaqbilu aliyan yaumal khamisi. Engkau yang menyambut Ali pada hari Kamis. Maka al-mustaqbilu itu adalah isim fa'il dari istakbala yastakbilu. Ya, maka ini wasaf. Dan yang menasabkan yaumal khomisi adalah uh, isim fa'il al mustakbilu. Mengapa? Yang terjadi pada hari Kamis itu adalah kegiatan menyambut Ali. Ya, jadi mustakbil tadi. Kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-95. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Dan masing-masing dari mereka itu akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Ya, kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Kulluhum, ya lafat kullu pada kulluhum adalah mubtadaun atihi khobarun. Ati pada atihi adalah khobar. Fardan halun minat domiri fi atihi. Ya, fardan adalah hal yang ada pada domir yang terkandung pada atihi. Ya, tapi bukan haknya ya, tapi domir yang ada pada isim fa'il ati. Karena yang datang sendiri itu ya manusia. Ya, yang didatangi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita kembali ke atas, penjelasannya, yauma dzarfun mansubun maka lafadz yauma adalah dzaraf yang mansub wal amilu fihi ismul fa'ili atihi dan yang beramal atau menasabkan dzaraf tersebut adalah isim fa'il atihi atau atin ya atin atau al ati Ya atin kalau misalnya diidhofahkan kepada domir, kembali lagi yaknya menjadi atihi. Kemudian wahadal amilu lahu thalathu halatin. Dan amil-amil ini, ya baik yang berupa fi'il, atau berupa masdar, atau berupa di berupa wasaf. Ya. Jadi ada yang berupa fi'il, ada yang berupa masdar, ada yang berupa wasaf itu memiliki tiga keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama dari amil adalah an nama madhkuran. Yaitu amilnya itu disebutkan. Wa huwal aslu. Dan disebutkannya amil itu adalah hukum asal. Kama fil amfilati, sebagaimana dalam contoh-contoh yang sudah disebutkan. Athaniyatu, ya, keadaan yang kedua dari amil tersebut itu adalah an yakuna mahdzufan jawazan yaitu amil yang menasabkan dzaraf itu dihapus dan hukum penghapusannya itu jawaz boleh dzalika idza talla alaihi dalilun artinya amilnya boleh dihapus itu ketika ada suatu indikator ya atau dalil atau petunjuk yang menunjukkan kepada amil yang dihapus tersebut Ka'an yuqala, ya sebagaimana dikatakan, mata safarta, ya mata safarta, kapan engkau telah bepergian? Fatakulu, maka engkau menjawab, yaumal khomisi. Ya, ditanya, kapan engkau telah bepergian? Kemudian engkau menjawab, hari Kamis. Ya, tidak disebutkan amilnya, cukup jawab yaumal khomisi, pada hari Kamis. Maka takdirnya apa? Safartu yaumal khomisi. Tapi safartunya boleh dihapus. Kenapa? Karena ada dalil atau indikator yang menunjukkan, yaitu pada pertanyaan. Demikian juga wa'an wa'aina solaita, dan di mana engkau telah solat, fatakulu, maka engkau menjawab, kurbal ka'bati. Ya, kurbal ka'bati. Di dekat Ka'bah. Ya, wa aina sallaita fataqulu qurbal ka'bati. di mana engkau salat, telah salat, maka engkau menjawab di dekat Ka'bah. Maka boleh dihapus. Ya kan takdirnya sallaitu qurbal ka'bati. Saya telah salat di dekat Ka'bah. Tetapi sallaitu boleh dihapus karena ada indikator atau dalil yang menunjukkan yaitu apa pada pertanyaan aina sallaita. Asalithatu keadaan yang ketiga dari amil, ya, dari amil yang menasabkan dhorof, an, an yakuna mahdhufan wujuban, yaitu dihapus, ya, dihapus dan wajib hukumnya untuk dihapus. Wadhalika fi mawadhi'a. Dan kondisi-kondisi atau tempat-tempat di mana amil penasob dhorof itu wajib dihapus, itu ada ya beberapa tempat. Al-awwalu, ya, tempat yang pertama, ida waqa'a dzarfu khobaron. Yaitu ketika zorov itu menjadi khobar dari suatu jumlah. Ya, ketika zorov itu menjadi khobar bagi suatu jumlah, itu ada penasab yang dihapus dan hukum penghapusannya wajib. Kita lihat catatan kaki raji' al khobari dzarfan fi babil mubtada'i wal khobari. Maka silakan murajaah atau kembali pada pembahasan mengenai ya dzarf yang kedudukan kedudukannya menjadi Khobar. Itu ada pada bab mubtada' dan Khobar. Kita kembali ke atas. jadi kalau Zorof itu kedudukannya sebagai khobar, itu ada penasab yang wajib dihapus. Nahwu al-kitabu indaka. Ya, al-kitabu indaka. Kitab tersebut itu ada di sisimu. Maka ada uh, ada penasab yang dihapus di situ. Karena ya, bi, ya bisa jadi takdirnya al-kitabu kana indaka Ya, kana indaka atau kainun indaka. Atau alkitabu mustaqirrun indaka atau istaqarra indaka. Nah, maka baik kana kainun ya atau istaqarra mustaqirrun itu wajib dihapus. Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat ke-42. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman warrokbu asfala minkum. Ya, warrokbu asfala minkum. Ya, sedangkan dan fil, kafilah, ya kafilah atau rombongan itu berada di bawah kalian. Maka di sini itu ada yang dihapus. Ya, yang dihapus itu adalah ya tadi bisa kana, bisa kainun, ya bisa istakorro atau mustaqirrun dan yang sejenisnya. Athani, kemudian kondisi kedua di mana penasab dari dorof itu wajib dihapus adalah idha waqa'a sifatan. Jika dorof tersebut itu kedudukannya sebagai sifat. Ya, tadi dorof kedudukannya sebagai khobar, nah di sini dorof kedudukannya sebagai sifat. Nahwu contohnya a'jabani rajulun indaka. Ya a'jabani rajulun indaka. Laki-laki yang ada di sisimu itu menakjubkanku, membuatku kagum. Ya laki-laki yang ada di sisimu itu membuatku kagum. Maka apa di situ seharusnya ada sifat yang dihapus atau ada sesuatu yang dihapus karena takdirnya a'jabani rajulun ya kainun atau mustaqirun indaka ya maka yang menasabkan inda adalah kainun atau mustaqirun tetapi di sini wajib dihapus wa minhu qauluhu ta'ala dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-47 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa inna yawman 'inda rabbika ka sanah Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-47. Ya Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya sesungguhnya ya satu hari di sisi Robmu itu sebagaimana seribu tahun menurut perhitungan kalian. Ya, sehari di sisi Robmu itu sebagaimana seribu tahun di perhitungan kalian. Kita lihat catatan kaki. Ka'alfisanatin, ya, lafat ka'alfisanatin, fisanatin muta'alliqun bimahdhufin khabaru inna. Ya, itu adalah mutaalik ya terkait dengan khobar inna yang dihapus au huwal khobaru atau ka alfisanatin itu bisa juga di Arab sebagai khobar. Ya, ini Arab yang lebih mudah. Mimma ta'uduna dan mimma ta'ud mimma ta'uduna yaitu adalah min harfu jarrin. Min adalah harfu jarrin wa ma harfun masdariyun. Ma adalah huruf masdariyah wal masdarul muawwalu majarurun bimin. Dan masdar yang ditakwil itu majrur dengan min muta'alliqun bimahdhufin na'tun li sanatin. Yang terkait dengan yang dihapus tadi, yang dihapus tadi dan merupakan naat bagi alfi sanatin. Ya, ini i'rab dari ayat tersebut. Kita kembali ke atas. Fa'inda sifatun li yauman. Ya, fa maka lafaz inda adalah sifat bagi yauman ai maksudnya yauman kainan inda robika Ya takdirnya adalah wa inna yauman kainan inda robika Ya maka kainan di sini wajib dihapus karena kainan inda robika atau inda robika di sini kedudukannya sebagai sifat bagi yauman. Asal itu ya kondisi ketiga di mana wajib menghapus penasab dari zorof idza waqa'a dzarfu halan. Jika dzaraf itu kedudukannya menjadi hal dalam suatu jumlah. Nahwu contohnya marartu bi Khalidin indaka. Ya marartu bi Khalidin indaka. Ya maka indaka di sini itu kedudukannya menjadi hal. Ya menjadi hal. Maka takdirnya marartu bi Khalidin kainan indaka. Ya marortu bi Khalidin kainan indaka. Saya berpapasan telah berpapasan dengan Khalid yang dia itu ada di sisimu. Ya kainan di sini kedudukannya sebagai hal dari Khalid. Maka karena indaka kedudukannya sebagai hal, itu kainan wajib dihapus. Wa minhu qauluhu ta'ala dan contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat ke-19 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman awalam yarau ila thairi fawqahum saffati wa yaqbidun ya, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembang dan ya, mengepakkan sayapnya di atas mereka. Maka kita lihat atau maka penjelasannya fa fauqa dzarfun muta'alliqun bi mahdzufin. Maka fauqa adalah dzarf yang kedudukan atau berkaitan dengan yang dihapus. Ya, tapi halun minat toiri, tapi kedudukannya menjadi hal dari toir. Ya, karena yang di atas itu burungnya. Ya, burung yang terbang tersebut. Kita lihat catatan kaki Wa yajuzu an yakuna muta'alliqan bismil fa'ili soffatin. Tapi boleh juga ya fauqo tadi itu muta'alliqnya yang terkait atau muta'alliqnya yang dikaitkan dengan fauqo tadi itu adalah isim fa'il sofatin. Ya sofatin. Ya, karena sofatin itu adalah keadaan dari si toir tadi wala syahida fil ayati haina idzin. Akan tetapi kalau di i'rab seperti itu, artinya fauqa itu muta'alliqnya kepada sofatin, maka tidak ada dalam ayat ini syahid bagi pembahasan ini ya ketika itu. Ya, kalau hmm. ingin ini menjadi syahid, ayat ini ingin menjadi syahid dalam pembahasan ini, maka tadi yang digunakan adalah takdir bahwa Fauqa adalah dhorof yang muta'alik dengan yang dihapus, yang merupakan hal bagi toir. Berarti apa? Awalam yarau ila toiri, ya yang kainan fauqahum, yang ada di atas mereka. Arrobiang, kemudian keadaan keempat, di mana penasab dari Zorof itu wajib dihapus adalah idza waqa'a dzarfu silatan. Jika zorof itu kedudukannya sebagai silah. Nahwu contohnya akramtul ladzi indaka. Saya telah memuliakan orang yang ada di sisimu. Maka takdirnya akramtul ladzi kana indaka atau akramtul ladzi istaqarra indaka. Maka kana indaka atau istaqorra indaka itu menjadi silah mausul dari alladhi. Maka istaqorra atau kana itu wajib dihapus. Wa yajibu taqdirul amili fi dzarfil waqi'i silatan fi'lan. Dan wajib mentakdirkan amil yang amil yang menasobkan zorof yang terletak sebagai silah itu wajib ditakdirkan sebagai fi'il. Ya, jadi ditakdirkan kana atau ista'korro Ya, jangan ditakdirkan sebagai masdar ya atau ditakdirkan sebagai um, eh, wasaf ya seperti kainan atau kainun atau mustaqirrun jangan. Ya, yang ditakdirkan adalah kana atau ista'korro Mengapa li anna silata la takunu illa jumlatan? Karena yang namanya sila itu tidaklah menjadi sila melainkan dalam keadaan berbentuk jumlah. Artinya sila itu hanya berupa jumlah, mudahnya seperti itu. hadza makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala fansibahu bil waqi'i fihi. Ai maksudnya insib ma tadammana ma'na fi bittiradin. Ya, nasabkanlah suatu kata yang mengandung makna fi secara ittirad, ya, secara terus-menerus dan dapat diterapkan dalam berbagai macam kondisi. Ya, sebagaimana dalam pembahasan definisi tadi. Bil waqi'i fihi. Ya, nasabkanlah dengan sesuatu yang terjadi di dalam dhorof tersebut. Ai maksudnya, Allah lafdhu 'alal ma'nal waqi'i fi dzarfi Ya, maksudnya lafat yang menunjukkan makna yang terjadi pada dhorof, ya, baik di waktu maupun tempat. Min fi'lin, baik berupa fi'il, au shibhihi, atau yang serupa dengan fi'il, seperti masdar dan wasaf. Mudharon kana, ya, an-nasibu. Ya, baik penasobnya itu ditampakkan. Ya, jadi penasob itu boleh ditampakkan, Wa illa dan, dan jika penasob itu tidak ditampakkan, maksudnya wa illa yakun mudharon, jika penasob itu tidak ditampakkan, fanwihi muqaddaron. Maka niatkanlah si penasob tersebut dan ditakdirkan. Yang muqaddaron adalah halun muakkidatun, hal yang memberikan penekanan Li anna qawlahu muqaddaron yufhamu mimma qablahu. Karena apa? Mukoddaron itu sudah dipahami dari yang sebelumnya. Karena inwihi, ya, niatkanlah, itu sudah maksudnya berarti jangan disebutkan. Cukup ditakdirkan. Wa qawluhu fanwihi, ay, maksud dari inwihi, ya takdirkanlah, ya niatkanlah, ai jawazan au wujuban. Ada yang hukumnya jawaz, boleh, atau ada yang hukumnya wajib. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.